fi masail bab ayu ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an al khamisah annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ma fa'alaha ghalibul kufar mereka melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh umumnya orang-orang kafir minha sajjuhum nabiyahum sajjuhum nabiyahum yang mereka lakukan mereka membuat berdarah kepala Rasulullah SAW. Wahir suhumala qatri. Antusias, semangat ingin membunuh Rasul SAW. Termasuk juga wa minha at-tamtil bil qatla ma'annahum banu ammihim. Tamtil yakni mutilasi. Mencincang korban-korban yang terbunuh dalam peperangan. Padahal itu adalah sepupu-sepupu mereka, anak-anak paman mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair atau yang lainnya. Nah, ini terjadi dalam perang Uhud. Ya, nah ini mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang kafir juga dahulu punya keinginan seperti itu terhadap Nabi Nabi mereka. Sadisah, anzalallahu alaihi fi dzalik laisa laka minal amri syai' Rasulullah nah, Allah menurunkan kepada beliau dalam kondisi yang seperti itu firmannya laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagi sedikit pun dada dari urusan urusan bagian dari urusan urusan tersebut urusan mereka. Nah, apakah Allah ini Allah apa namanya mereka mau mati dalam kekafiran atau keadaan yang lain itu bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan kondisi Rasulullah menyatakan apa? Kaifa yuflihu qaumun sajjau nabiyahu. Bagaimana mungkin beruntung? Ini kan seakan-akan semacam imal doa atau berita. Ya, harapan. Itu bukan urusan Rasulullah. Allah menyatakan seperti itu. Laisa laka minal amri. Keuntungan mereka, keadaan mereka itu di di tangan Allah. Sabiyan qauluhu au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Atau Allah mau memberi tobat menerima tobat mereka atau Allah menyiksa mereka karena mereka zalim. Nah, Allah ternyata apa? Fataba alaihim fa'amanu. Ternyata Allah menyilhamkan mereka untuk bertobat dan menerima tobat mereka dan mereka pun beriman. Baik iman mereka, keislaman mereka. Ini menunjukkan bahwa bukan di tangan Rasul walaupun beliau sudah mendoakan mereka Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan Faminah Al-Qunut fin nawazil bolehnya kunut di dalam perkara-perkara nawazil yakni bila petaka itu muncul turun baik mengenai mm, yani di negeri tersebut atau ini seluruhnya atau sebagian dari negeri tersebut mengalami atau di sebagian tempat di mana kaum muslimin mengalami bencana misalnya. Ini boh, boleh. Dan itu tapi bolehnya ini nah, ada dorongan dari himbauan dari pemerintah penguasa, dari imam yang menetapkan itu. Bukan mau maunya sendiri. Nah, Atasnya tasmiyatul mad'u alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Bolehnya menyebut nama orang yang didoakan kejelekan mereka di dalam sholat dengan nama-nama mereka dan nama bapak bapak mereka seperti yang dilakukan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al'an fulan ini Safwan bin Umayyah. Nah, Arif bin Hisham, kemudian Suhail bin Amr itu disebut oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin ini kekhususan beliau dan itu pun juga sudah diluruskan oleh Allah. Laisa minal amri syai'. Kalau mereka masih hidup ini yang jadi khilaf para ulama. Al-Ashirah la'nul mu'ayyan fil qunut. Ini, ini apa namanya dalam bab ini kita dapatkan adanya laknat orang tertentu di dalam kunut. Dan ini sudah di katakan tadi ditegur oleh Allah dijelaskan. Nah, laknul muayyan. Ini dikilah para ya, diterangkan para ulama untuk laknul muayyan kalau mereka masih hidup ini terlarang, nggak boleh. Nah, kalaupun sudah mati, nah itu dia dalam riwayat ini sebutkan juga, kalaupun dia sudah mati dilaknat jangan, ya karena dia sudah selesai urusannya sudah sampai. Hatta dia jahat sekalipun dilaknat misalnya, urusan dia sudah selesai, lu berhenti, entah apa lagi dilaknat. Kalau mau melaknat, mau melaknat, laknat secara secara umum. Laknatullahi ala zalimin. Laknatullahi ala kafirin. Ya. Nah, ini boh boleh. Nah. Tapi kalau orang tertentu dan dia masih hidup, nah ini dijelaskan para ulama, ini jangan. Ya tidak boleh melaknat orang yang masih masih hidup. Nah, karena itu tadi Rasulullahnya ditegur oleh Allah. Ya. Nah, laisa laka minal amri syai'un aw yaquba alaihim aw yu'adzibahum. Bisa jadi Allah beri terima taubat mereka atau Allah menyiksa mereka karena mereka balik. Tapi siapa yang tahu? Kalau secara umum Allah mal'an al-musyrikin, Allah mal'an al-yahud wan nasara, Allah mal'an Allah mal'an al-majus. Allah mal'an al rawafid Melaknat orang? Boleh secara secara umum. Rasulullah juga melaknat siapa? sarik, pencuri, laki-laki perempuan. Melaknat peminum homer, mulai dari yang memeraskan dari anggur untuk diperas menjadi homer yang membawa, yang menuangkan, yang minta dituangkan, yang minta dibawa, yang meminumkan. Nah, ya, yang jadi saksi yang untuk transaksi yang menjualnya, yang membelinya itu kena semua. Riba dilaknat oleh Rasulullah itu secara umum. Oh si fulan ini pegawai bank, laknatullah yang lain tidak boleh. Tidak boh, tidak boleh. Nah. Allahumma waffiqhu li sawab lil haqqi, Allahumma hdihi. Allahumma ya Allah petunjuk mereka ya. Nah, itu yang kita doakan, bukan dilaknat. Walaupun mungkin itu orang kafir, tidak, tidak boleh melaknat Bush, melaknat Obama, melaknat Trump, nah, tidak ada gunanya ya laknat secara umum nah laknatullahi alal kafirin yang alal zalimin hati-hati kalau kita baca Al-Quran yang al zalimin sementara kita masih berbuat zalim kita kena sendiri kan ya hati-hati makanya disuruh diingatkan baca kalau kita baca Al-Quran dengan tadabur dengan tenang ya, bisa-bisa Al-Quran melaknat kita melaknat kita kita sendiri nah hati-hati Qala rahimahullah Al-Hadiyata Asyara Qismatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Lama unzil alaihi wa anzir ashiratakal akrabin Kisah apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat Anzir ashiratakal akrabin Peringatkan kerabat yang terdekat apa yang beliau lakukan? Beliau naik ke Bukit Safa, memanggil Quraisy, memanggil Butunul Quraisy, memanggil Bani Hashim, memanggil Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Syam, kumpul semua. Dia panggil satu-satu apa pernyataan beliau menunjukkan beliau itu tidak kuasa menyelamatkan mereka dari Allah sedikit pun. Bukan mau tawaduk tawaduan pura-pura tawaduk tidak. Memang demikian keadaan beliau sallallahu Ya Fatimah binti Muhammad sallallahu salini min mali masjid Boleh kamu minta hartaku seberapa pun. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak kuasa menyelamatkan kamu dari Allah sedikit. Kalau Rasulullah dengan orang-orang kerabatnya yang seandainya orang itu mendaung ini berdasarkan kekerabatan untuk mendapatkan syafaat rahmat Allah, mereka orang-orang Quraisy min babi aula dan utama. Seandainya perhitungan kita bahwa yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah kerabat Rasulullah ya, Bani Hashim ataupun ini, mereka ini orang pertama sekali bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah lebih lebih berhak. Tapi Rasulullah menyatakan, "Syara'u anfusahum, anfusakum." Beli, tebus diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'ah. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah. Ya Abbas. Ya Safiya. Ya Fatimah. Itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mampu apalagi yang lain. Kepada mereka Rasulullah tidak mampu apalagi kepada yang lain beliau nggak kenal. Yang beliau tidak kenal. Dalam artian tidak kenal ya tidak punya artinya. Nah, ya mungkin sebagai umat lah misalnya nah, jauh orang yang paling dekat paling dicintai oleh Rasulullah SAW beliau tidak mampu untuk menyelamatkan apalagi selain mereka nah ini makanya bab ini untuk menunjukkan bahwa semua yang mereka sembah selain Allah baik itu malaikatnya baik itu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam para ambia yang lain dan makhluk-makhluk lainnya itu tidak kuasa la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun Bahkan dalam ayat yang lain amwat, mereka itu mati juga. Makanya ini kalimat yang sering diulang-ulang oleh Abu Bakar Siddiq yang apa yang pernah disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq terus harus diingat. Man ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa man ya'budu Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad Sudah mah? Wafat beliau. Nah, berkisah dengan dunia. Siapa yang menyembah Rob Muhammad maka Allah tidak Allah Maha hidup dan tidak mati-mati. Qala -mati. yang ke-12 jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr. Kesungguhan keseriusan beliau dalam urusan ini. Apa orang itu mendapatkan hidayah, hidayah menyelamatkan mereka mereka dari azab Allah. Ishtarau anfusakum. La ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ishtara, ishtara nafsak bihaitsu fa'ala manusiba bisababihi ila junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al'an yakni di mana beliau melakukan perkara-perkara yang dinisbahkan kepada beliau apa sifat gila mana kayak orang gila kan seperti itu artinya datang mengumpulkan orang banyak kemudian teriak menyampaikan sesuatu yang seandainya dilakukan yang seandainya kalau dilakukan zaman sekarang orang juga akan mengatakan apa gila ini orang masuk rumah makan restoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah Dikirain orang amin. orang ingin menyampaikan dakwah. Subhanallah. Dianggap orang orang gila. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu dinisbahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala thalithar asyara qauluhu lil ab'ad wal aqrab. Perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih jauh dan orang yang lebih dekat. La ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari dari Allah. Hatta qala bahkan beliau berkata, "Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam. La ughniyanki min Allah syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah. Fa idza sarraha sayyidul mursalin." Apabila tegas beliau adalah sayyidul mursalin bi annahu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin. Tidak bisa menyelamatkan sedikit pun sayyidah nisa'il alamin Fatimah bintu Rasulullah. wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haq dan orang yang paling beriman beliau ya annahu la yaqulu illa al-haq dan beliau tidak akan bicara kecuali yang hak summa nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yaum kemudian kalau dia melihat apa yang terjadi pada hati orang-orang yang khusus di zaman ini. Para ulamanya orang-orang yang dianggap berilmu, beragama. tabayyanalahu lahu tauhid wa ghurbatuddin Akan jelas sekali terlihat betapa asingnya masalah tauhid ini. Ini orang-orang yang sudah dianggap sebagai berilmu tidak mengerti. Nah, dengan apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah kepada orang yang paling dekat kepadanya dengan orang yang paling dicintainya. dia tidak mampu menyelamatkan. Kenapa? Orang-orang ini sekarang ini menganggap diri mereka ya, merasa bahwa mereka nanti akan bisa terselamatkan karena punya hubungan darah dengan Rasulullah, merasa keturunan Bani Hashim, merasa punya hubungan darah dengan nasab dengan Rasulullah. Wallahu a'lam Nah ini kira-kira yang disebutkan di dalam bab bab ini. untuk menerangkan menunjukkan kelemahan semua yang disembah selain Allah ya dan kesempurnaan Allah sehingga layak untuk menjadi satu-satunya yang di, diibadahi wallahu taala a'lam Bismillahirrahmanirrahim bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta